keterangan tambahan padahal hanya dengan produk itulah kita bisa menyebarluaskan dakwah lewat buletin atau kaset atau CD MP3 bahkan majalah sementara untuk mengkopi produk tersebut semudah membalik telapak tangan atau bahkan yang lebih mudah dari itu dan hanya membutuhkan waktu dalam hitungan detik produk yang anda maksud adalah software sistem operasi komputer? Jawabannya adalah kalau kegiatan atau tindakan ini diizinkan oleh waliul amr secara resmi kalau diizinkan oleh waliul amr pemerintah secara resmi maka boleh kalau pemerintah tidak mengizinkan perbuatan ini maka hal itu termasuk kemaksiatan kepada wali amr wallahu alam bisawab sehingga ditinggalkan nah Bismillah qala al-muallif rahimahullahu taala kita telah menyelesaikan <clears throat> atau masih membahas hadis Ubadah Ibn Samit radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang fadilah dan keutamaan at-tauhid fadilah atau keutamaan at-tauhid dan kita telah membahas tentang makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kita memasuki sekarang kalimat wa anna Isa Abdullah wa rasuluh. Nah, lanjutan dari hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu adalah wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu. Nah, kalimat ini sebenarnya sama dengan kalimat yang sebelumnya. Sudah kita tegaskan bahwa pada kalimat abduhu wa rasuluh yang terkait dengan syahada Muhammad Rasulullah bukankah hadis menyatakan na'am barakallahu fikum uh, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kemudian wa anna isa abdullahi wa rasuluh dan dia bersaksi juga bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sudah kita tegaskan dan pernah kita singgung bahwasanya kalimat Abdullah wa Rasuluhu ini adalah bantahan terhadap yang pertama kaum Nasara yang mengangkat derajat Isa mendekati derajat Allah bahkan pada beberapa pernyataan mereka menyatakan bahwa Isa itu adalah Allah Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal Masih ibnu Maryam." Telah kafir kata Allah. Mereka-mereka yang mengatakan bahwa Allah itu pada hakikatnya adalah Isa bin Maryam. Dengan tegas Allah menyatakan laqad kafara. Telah kafir. Sehingga Orang yang menyatakan Yahudi dan Nasara itu bukan kafir, dia adalah kafir. Yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasara itu bukan kafir, maka mereka sendiri adalah kafir. Kenapa? Karena Allah dengan tegas menyatakan laqad kafara. Tidak hanya tidak sekedar menyatakan kafaral ladzina. Telah kafir tetapi laqad dengan kepastian. Laqad dua uh, apa indikasi yang menunjukkan tentang kepastian adanya lam pertama la kemudian qad ya sungguh-sungguh telah kafir ini maknanya hantum ya sungguh-sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah itu pada hakikatnya adalah Al-Masih Ibnu Maryam sehingga barang siapa yang menyatakan bahwa uh, orang Nasara itu bukan kufar maka dia adalah kafir karena mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Dinyatakan kafaru min ahlil kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Dengan tegas Allah menyatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab Nah, dan ayat-ayat lain yang menegaskan tentang kufurnya kaum Yahud dan Nasara. Nah, dan sangat sesatlah mereka-mereka yang menyerukan kepada umat untuk bersaudara dengan Yahud dan Nasara. Dan telah sesatlah mereka-mereka yang menyerukan kepada umat untuk mengadakan upaya penyatuan Yahud, Nasara dan Islam seperti yang didengungkan oleh Yusuf Al-Qardawi dan dinyatakan oleh Hasanul Banna pendiri kelompok Al-Ikhwanul Muslimin yang menyatakan inna khusumatana ma'al yahud laysat khusumatan diniyah kata Hasanul Banna dalam pernyataan resminya dalam sebuah seminar pertemuan dengan organisasi Persatuan Inggris Amerika menyikapi kasus Palestina, Hasanul banna bersama tokoh-tokoh aktivis-aktivis Islam dengan tegas dalam seminar atau pertemuan tersebut menyatakan bahwa permusuhan kita dengan Yahudi bukanlah permusuhan yang dilandasi oleh agama, tetapi sebatas permusuhan urusan tanah saja. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menghimbau kepada hamba-hambanya untuk saling mencinta dengan kaum Yahudi. Ini pernyataan Hasanul Banna Nah, sehingga jangan keliru umat Islam di dalam menilai, jangan sampai salah di dalam bersikap karena ini adalah agama. Janganlah agama diambil dari reklame-reklame sebagaimana ketika Anda mau membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Tetapi Islam adalah agama yang ilmiah, harus diambil secara ilmiah. Jangan setiap ada papan reklame kemudian kita mengikutinya dan mau bersikap serta berkata atau menilai tetapi Islam harus ilmiah maka sekali lagi telah sesat orang-orang yang menyeru atau memfasilitasi mem melancarkan adanya program atau upaya-upaya untuk bersatu saling mencinta dengan Yahud dan Nasara seperti juga diupayakan oleh salah satu pimpinan al-Ikhwan Muslimin di Sudan namanya Hasan At-Turabi yang dengan tegas dia bersama negeri Sudan memperlancar adanya pertemuan persatuan agama-agama di negeri Sudan. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin azan ya yakum perlu kita tegaskan di sini tentang uh, hadis Ubadah ibnu Samit yang di antara lafaznya adalah wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh dan dia bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kalimat hamba Allah dalam hadis ini bantahan terhadap kaum Nasara yang mengangkat Isa mendekati atau bahkan sama dengan derajat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalimat rasuluhu bantahan terhadap kaum Yahudi, bantahan terhadap kaum Yahudi yang menuduh Isa nabi Allah dan rasulnya sebagai anak zina dan menuduh ibunya Maryam binti Imran adalah sebagai wanita pezina. Maka dua kelompok ekstrim ini dibantah dalam hadis yang disebutkan dalam uh, hadis Ubadah ibnu Samit dengan lafaz Abdullah atau abduhu wa rasuluh. Nah, kemudian barakallahu fikum di antara yang wajib diyakini kaitannya dengan Isa ibnu Maryam adalah bahwasanya Isa ibnu Maryam sampai hari ini belum meninggal dunia. Tetapi atau sebagaimana diklaim oleh kaum Yahudi bahwa mereka telah membunuh Isa bin Maryam. Tetapi Allah membantah klaim Yahudi dengan menyatakan di dalam ayatnya, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Naam, walakin syubbiha lahum. Naam, dalam ayat berikutnya menyatakan bal rafa'ahu Allah. Apa yang diklaimkan oleh Yahudi tersebut bahwasanya mereka telah berhasil membunuh Isa bin Maryam Allah menyatakan wama qataluhu wama salabuhu tidaklah mereka itu telah berhasil membunuh Isa bin Maryam dan tidak pula mereka berhasil menyalib ya Isa ibnu Maryam tetapi telah diangkat oleh Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai gantinya seseorang yang serupa persis dengan Isa bin Maryam ini adalah keyakinan kaum muslimin. Keyakinan kaum muslimin yang wajib diyakini. Dan di masa ini kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita wajib meyakini bahwa Isa Nabi Allah Isa alaihissalam akan Allah turunkan ke muka bumi pada akhir zaman sebelum datangnya kiamat. Allah akan turunkan dengan kekuasaannya dan kudrahnya yang maha tidak terbatas. Dengan kehendaknya yang sama sekali tidak terbatas akan menurunkan Nabi Isa alaihi salam ke muka bumi ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang muttafaqun alaih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wallazi nafsi biyadih la yushikanna ay yanzila fikum Isa ibn Maryam hakaman muqsita fayaktulu na'am fayaksiru saliba fayaktulu khinzir wa yada'ul jizya wa yafidul mal hatta la yaqbalahu yaqbaluhu ahad atau hatta la yaqbalahu ahadun dalam hadis Abi Hurairah ini Rasulullah dengan tegas menyatakan bahkan hati-hati didahului dengan halaf didahului dengan sumpah wallazi nafsi biyadih demi zat yang jiwaku berada di tangannya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Rasulullah melanjutkan la yushikanna lagi-lagi didahului dengan lam la yushikanna diakhiri dengan nun taukid nah perhatikan ya ikhwan hadis ini Perhatikan dua kalimat ini dari hadis Abu Hurairah al-Muttafaq alaih. Walladhi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini adalah sumpah atau al-half. La yushikanna. Pasti. Lam di sini dinamakan jawabul qasam. Jawabul qasam. Lam yang sengaja didatangkan sebagai bentuk kepastian daripada sumpah ini. Yusikanna nun taukid. Nah, berarti ada tiga penegasan dalam hadis ini. Penegasan pertama adanya al-half, sumpah. Yang kedua adanya lamul qasam. Yang ketiga adanya nun taukid, nun pemastian. Sehingga apa yang mau disampaikan oleh Rasulullah bukan main-main. Bukan perkara yang kias, bukan perkara yang majaz, tetapi semuanya adalah hakikah. Sidqan, benar dari Allah Subhanahu wa taala beritanya. Rasulullah menyatakan wallazi nafsi biyadih demi jiwaku zat yang jiwaku berada di tangannya. Nam Dan barakallahu fikum la yusikanna sungguh-sungguh telah dekat masanya. Telah dekat masanya sungguh-sungguh pasti telah dekat masanya ayat zilafikum akan turun kepada kalian Isa bin Maryam Isa ibnu Maryam fayaksirus salib atau hakaman muksita sebagai hakim penentu antara kaum muslimin dan Nasara yang akan menegaskan tentang kebatilan kaum Nasara dan Yahud kebatilan kaum Nasara yang berlebihan di dalam mengangkat beliau hingga mendekati derajat Allah atau sama dengan derajat Allah dan akan menjelaskan tentang kebatilan kaum Yahudi, kaum Yahudi yang mendustakan Nabi Isa dan menyatakan bahwa Isa adalah anak zina dan mendustakan kebatilan kaum Yahud yang menyatakan bahwa Isa telah meninggal dunia pada hari itu turun dan menyatakan bahwa kalian semua dalam keadaan batil hakaman muksita dengan penuh keadilan sebagai hakim penentu pada hari itu Sirus salib di mana Nabi Allah Isa akan memecahkan dan mematahkan salib salib-salib yang ada ini. Nah, salib itu yang dimaksud adalah makana ala hayatir rajul ar-rajulul maslum. Salib itu kalau boleh digambar adalah ketentuannya sesuatu yang posisinya sama seperti orang yang disalib. Jadi jangan antum terbawa oleh reklame kelompok-kelompok aktivis-aktivis pergerakan Islam yang menyatakan bahwa ini salib, Ya. Kemudian itu salib. Nah, kemudian apa lagi ya ikhwan? Salib, banyak salib ya ikhwan. Keliru, itu salah kaprah itu salib ya, kusen itu salib. Ya, salah kaprah itu berlebihan ekstrim. Salib itu penjelasannya adalah makana ala hayatir rajulil maslub. Ya, pertemuan dua garis atau dua benda yang posisinya seperti posisi orang manusia yang disalib dengan bentuk ini lebih panjang, ini lebih pendek. Fahim tuh ya kawan? Kalau ini solid, akhirnya nggak belajar matematika nah, nah. Nah, barakallahu fikum. Mikirkan matematikanya sulit, masih suruh rubah ini. Akhirnya gimana nandanya? Ya sudah tambah pakai uh, gini, bulan, sabit, kalinya pakai bintang, bulan bintang akhirnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi ya Allah musta'an ini jahil ya ikhwan, kebodohan. Nah, kebodohan sehingga kalau ada yang menyatakan ini salib, itu salib sampai ada selebaran yang menghitung kurang lebih ada 37 bentuk salib. Ya, ketika masih SMA kita kan disebarkan itu. Iya. Nah, 37 bentuk salib sampai bingung masuk kamar salib, masuk kamar mandi salib, masuk dapur salib, semua salib. Barakallahu fikum. Jadi keliru, salah kaprah. Mau membela Islam sok cemburu kepada Islam tapi ekstrim tidak disertai ilmu. Para ulama menjelaskan apa itu salib. Salib itu adalah pertemuan dua garis atau dua batang yang posisinya bentuknya sama dengan posisi orang yang sedang disalib. Faham ya ikhwan? Ini namanya salib yang diperintahkan oleh Nabi untuk dipatahkan atau dirobek atau dihapus. Nah, yang kemudian nanti di yaumul qiyamah atau di mendekati hari kiamat Nabi Allah Isa akan mematahkan salib-salib tersebut. Nah, paham tuh ya Jadi perlu diketahui bahwa turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam ada suatu yang pasti. Dari mana kita tahu bahwa itu pasti? Dari sekian perkara banyak sekali. Pertama, hadis ini. Kepastiannya dipertegas dengan tiga jenis alat penegasan atau huruf dan uh, apa namanya? Ada tuh at-ta'kid. Nah, tiga. Yang pertama apa? Al-Halaf yang kedua Hannibal, Lamul Halaf atau Lamul Qasam Taib Ahsan Iman yang keempat ah, Yang ketiga Nunut Tauki Ahsan Tum Bahwa Nabi Allah Isa akan turun pasti Dan hadis tentang turunnya Isa alaihissalam Adalah hadis-hadis yang mutawatir Hadis-hadis yang mutawatir secara sanad. Kenapa pakai disebut mutawatir? Walaupun sebenarnya ahli sunnah tidak mengenal pembagian-pembagian seperti ini. Karena pembagian hadis mutawatir dan ahad itu bukan pembagiannya salafus saleh, tetapi pembagiannya kaum Mu'tazilah yang mengandalkan akal dengan tujuan bahwa kalau hadis mutawatir diterima, kalau ahad nggak diterima. Nah itu tujuan politis, bukan tujuan ilmiah loh pembagian tersebut. Ya, kalau pembagiannya ulama hadis terbagi menjadi sahih, hasan atau hasanun sahih, itu dalam rangka pembagian ilmiah untuk membedakan satu hadis dengan yang lainnya. Tetapi pembagian hadis mutawatir dan ahad itu sebenarnya adalah pembagian politis. Ya, pembagian politis yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah yang kemudian diikuti pada masa ini oleh neo Mu'tazilah yang dikenal dengan kelompok Hizbut Tahrir. Nah, yang mengikuti jejak apa? Kaum Al-Mu'tazilah. Lah, hadis tentang nuzul Isa alaihissalam adalah hadis yang mutawatir. Sekali lagi saya sebutkan mutawatir supaya tidak ada pintu atau celah sedikit pun bagi orang-orang yang hendak menolaknya. Lah, di sana ada pihak-pihak yang meragukan tentang turunnya Nabi Allah Isa seperti Muhammad Abdul Al-Misri, kemudian Jamaluddin Al-Afghani yang sebenarnya bukan Afghani tetapi Irani, ya bukan dari Afghan dia tetapi dia dari Iran Persia kaumnya Syiah Majusi nah lah termasuk tokoh besar yang mengingkari akan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh pemikir-pemikir berikutnya dan aktivis-aktivis pergerakan Islam nah, tidak mengimani ini kenapa tidak mungkin seolah-olah tidak mungkin secara logika secara sanad hadisnya masih ahad Ternyata mereka dusta dalam hal ini. Secara sanad hadisnya mutawatir, ya. Kemudian secara makna pun semuanya berjalan dengan takdir Allah, dengan barakah dari Allah, dengan kudratullah azza wajal. Tidak ada uh, kemampuan logika kita memikirkan, logika kita yang sempit yang tidak bisa memikirkan apa yang di belakang tembok ini, apalagi hendak memikirkan berita yang datangnya dari langit yang Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dengan kudrahnya. Barakallahu fikum. Jadi bagaimana Isa turun dari langit? Padahal di atas langit sana e, tidak ada atmosfer. Berarti kalau masuk atmosfer bahaya. Dengan kecepatan tinggi bisa meleleh tubuh. Kapal ulang alik atau pesawat ulang alik, iya Kolombia tahun 2003 pecah, hancur ketika memasuki atmosfer karena gesekan yang kuat apalagi tubuh manusia yang lemah terbuat dari apa uh, berisi daging dan tulang. Nah, mungkin ini makmus ma'gul, nggak masuk di akal, nggak logis. Nah, maksudnya apa? Lah maksudnya Isa itu akan turun nanti adalah akan turun berita dari Allah penentu ya yang akan menentukan dan menjelaskan tentang kebatilan-kebatilan kaum Nasoro. Subhanallah. Bahwa mendustakan Allah dan mendustakan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. kemudian kaitan dengan hadis Ubadah ibnu Samit yang panjang ini berikutnya adalah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa kalimatuhu alqaha ila Maryam dan beriman bahwasanya kalimat Allah Allah uh, lemparkan kepada Maryam. Apa maksudnya? Itu secara lock bahasanya seperti itu. Maksud hadis ini adalah bahwa Nabi Allah Isa itu diciptakan dengan kalimat pun. Nabi Allah Isa diciptakan dengan kalimat apa? Pun. Ini yang dimaksud dengan kalimat Allah. Kalimat apa itu? Kalimat pun. Artinya secara bahasa Indonesia jadilah. Nah, ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kalimatnya ini kepada siapa? Kepada Maryam bin atau binti Imran. Nah, lah barakallahu fikum sebagian uh, penentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di antaranya kaum Jahmiyah dan kaum Al-Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Coba perhatikan, di sini ada syubhat bagi mereka. Ya. Yang menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah, tetapi makhluk. Padahal akidah ahli sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan disebutkan oleh Allah dalam Al Quran. Ya, kemudian barakallahu fiikum dan disepakati oleh para ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan sesudahnya dari ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah laisa bimakhluk bukan makhluk lah kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah menyatakan la Al-Quran ini bukan kalamullah Al-Quran ini adalah makhluk di antara sekian dalil mereka atau sekian syubhat mereka adalah hadis ini hati-hati di antara sekian syubhat mereka adalah hadis ini dan hadis ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kalau pembahasan berikutnya bantahan terhadap mereka akan kita pelajari pada kitab Al-Wasitiyah pada tahun 2011. Nah ini sudah berapa bulan masih kita selesai sampai sini? Baru bab pertama. barakallahu fikum kata al-mu'tazilah dan al-jahmiyah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah uh, bahwa Al-Quran itu adalah makhluk dan bukan kalamullah subhat mereka dari hadis ini adalah perhatikan Rasul menyatakan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Apa yang dimaksud dengan kalimatuhu? Tadi kalimat apa ini? Kun. Kalimat kun. Yang kemudian Allah katakan, maksudnya alqaha Allah ucapkan ditujukan kepada siapa? Maryam binti Imran alqaha hanya di sini kembali kepada kalimah ya ila Maryam binti Imran nah kemudian bagaimana mereka kaum Mu'tazilah menyatakan bahwa Al-Qur'an ini makhluk buktinya kata Al-Qur'an itu sebenarnya adalah kalimah dan kalimat kun itu ada dalam Al-Qur'an kalimat kun itu diulangi di dalam Al-Qur'an beberapa kali anda ulangi bahwa kalimat kun ini diulangi di dalam Al-Quran dalam sekian ayat. Nah, ternyata kun tersebut ya, akhirnya berubah menjadi siapa? Isa. Kalimat kun kata mereka akhirnya berbentuk Isa. Bisa difahami sampai sini. Isa itu makhluk apa malaikat? Makhluk, bukan malaikat. Hah? Bukan malaikat. Bukan malaikat. Nah. Barakallahu Malaikat makhluk apa bukan? Bilang Ustaz pertanyaannya keliru dulu Pertanyaannya makhluk atau bukan makhluk ya. Jadi barakallahu fikum uh, Isa itu adalah makhluk manusia. Lalu Isa itu adalah makhluk dan dia adalah manusia. Dari mana asalnya Isa? Nah ini, orang Jahmiyah menyatakan, ya Isa itu dari kun. Berarti kun itu adalah makhluk. Kun itu adalah kalimat. Berarti Quran itu adalah makhluk, bukan kalam. Paham ya, kawan? Ternyata satu kalimat dalam Al-Quran, kun saja bisa jadi Isa. Lalu alif lam bisa jadi apa nanti? Saya ingin ya, kawan? Yasin bisa jadi apa? Barakallahu fikum. Lah, kun saja bisa jadi Isa. Berarti Al-Quran itu makhluk. Ini syubhatnya Mu'tazilah. Kelihatan ngawurnya kan ya. Antum aja bisa membacakan kelihatan ngawurnya. Nah, kenapa? Karena memang kebiasaan ahlul bid'ah, kebiasaan ahlul batin, menyelisih kebiasaan ahlus sunnah. Apa itu? Yakni, i'taqada thumma istadal. Berkeyakinan dulu, berakidah dulu berdasarkan logikanya dan rokyunya baru mencari-cari dalil buka Quran akidahnya sudah mantap baru cari dalil berbuat dulu baru cari dalil pembenaran ini kebiasaan ahli batil kalau kebiasaan ahli sunnah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan para sahabat adalah berdalil dulu baru berakidah ada dalil ada akidah bukan akidah dulu baru cari dalil nah, mereka berakidah dulu bahwa Al-Quran itu makhluk dari mana akidahnya? Dari rokyu dan logika. Kemudian maksa-maksa, memaksakan diri, bertasalluf untuk mencari dalil. Nah, nemu dalil ini. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Lalu jawabannya gimana? Jawabannya adalah Isa ibnu Maryam bukan dia adalah kun atau jemaan dari kalimat kun tetapi dengan kalimat kun yang itu artinya adalah jadilah perintah dari Allah maka jadilah Isa bin Maria. Paham ya kawan? Jadi dengan kalimat kun bukan Isa adalah kalimat kun tetapi dengan kalimat kun jadilah Isa. tuh ya kawan? Ini maksudnya wa kalimat alqaha ila Maryam. Nah, yang menunjukkan bahwasanya kun itu adalah atau kalimat dalam ayat dalam hadis ini adalah kun ana ulangi yang menunjukkan bahwasanya kalimat dalam hadis ini kalimat itu adalah kalimat kun adalah apa yang sebut Allah sebutkan dalam Al-Qur'an inna matala Isa 'indallah tali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun coba perhatikan ayat ini di sini ada dua faedah minimalnya Allah menyatakan inna masala Isa sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala kama tali Adam sama persis dengan permisalan atau perumpamaan Adam yakni Adam itu manusia kan manusia dan dia itu adalah makhluk maka sama Isa itu adalah makhluk nah kama Adam khalaqahu min turab yakni Adam diciptakan dari turab thumma qala lahu kun fayakun kemudian Allah menyatakan ya menyatakan kepada siapa ciptaan Adam kepada ciptaan Adam kun fayakun sesungguhnya per, per, perumpamaan Nabi Allah Isa itu sama seperti Adam diciptakan oleh Allah nah kemudian Allah menyatakan ketika menciptakan Nabi Adam kun nah fayakun. maka barakallahu fikum sama juga Isa Isa terjadi dengan adanya perintah dari Allah dengan kalimat kun. Perintah dari Allah dengan kalimat kun. Bukan Isa itu adalah kun itu sendiri. Bisa dipahami ya? Nah, maka kita meyakini bahwa Isa itu adalah makhluk. Isa itu adalah manusia, makhluk ciptaan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa ruhun minhu. Dan kemudian Allah tiupkan ruh minhu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yakni ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lah, di sini kaum Nasara tersesat dari kalimat minhu. Ya, pada kalimat waruhum minhu Halo. Coba perhatikan pada lafaz hadis berikutnya. Dan juga dia bersaksi bahwasanya ruh Isa itu minhu. Hunya di sini kembali dari Allah, kembali kepada Allah. Dhamir ini kembalinya kepada siapa? Allah. Nah, Nasara meyakini bahwasanya Isa itu ruhnya bagian daripada Allah. Coba ya, perhatikan ini. Kaum Nasara meyakini bahwasanya Nabi Allah Isa itu ruh Nabi Allah Isa itu bagian daripada Allah. Sehingga mereka meyakini Isa anak Allah Subhanahu wa taala. Dari mana mereka meyakini itu? Bahwa ruh Nabi Isa itu adalah bagian ya daripada Allah Subhanahu wa taala dari kalimat ini, minhu. Antum ya ikhwan? Minhu lah, min di sini mereka artikan min litab'id. Artinya min yang bermakna sebahagian ya dari sebuah benda. Misalkan antum katakan bahwa uh, barakallahu fikum hidung manusia ya al-anf minal jasad al-anfu minal badan hidung bagian daripada badan al-anfu minal badan ay juz'un bagian daripada jasad manusia ini lah mereka Nasara memahami bahwa minhu ini dalam beberapa lafaz maksudnya adalah bahwasanya ruh ini bagian li tab'id tab'id itu artinya maknanya sebahagian Nah, bahagian daripada apa? Allah Subhanahu wa taala. Entah perhatikan kalimat minhu di sini diyakini oleh kaum Nasara bahwasanya min di sini adalah min litab'id. Min yang berfungsi maknanya menunjukkan bahwa ruh ini bagian daripada zat Allah. Karena min itu bergantung maknanya, bisa bermakna macam-macam. Bisa berarti litab'id Ya, tabi'id itu dari kalimat ba'd. Ba'dhan. Tahu kalimat ba'dhan di dalam Al-Qur'an? Iya. Lah, sementara ahli sunnah meyakini bahwa min di sini artinya adalah al-ibtida. Al-ibtida, permulaan datangnya. Sumber datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ruh ini yang ditiupkan kepada Nabi Isa bukan bagian daripada Allah, tetapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. tu ya kawan? Bahwa ruh yang ditiupkan kepada Nabi Isa itu adalah ruh yang Allah datangkan, yang Allah ciptakan, kemudian ditiupkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, berbeda dengan apa yang diyakini oleh kaum Nasara bahwa roh Nabi Isa itu adalah bagian daripada zat Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian mereka meyakini bahwa Isa itu adalah anak Allah. Nah, maka ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ruhun minhu, ruhnya Nabi Isa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala diciptakan dan ditiupkan kepadanya sebagaimana Nabi Allah Adam kemudian ditiupkan kepadanya ruh sebagaimana kita juga ketika kita masih dijamin di perut ibu pada 40 hari ketiga Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan apa? ruh kepada janin tersebut. Sama juga ruh yang ditiupkan kepada kita pun minhu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ciptaannya. Nah, kemudian Berikutnya wal jannata haq. Berarti kita selesai dari pembahasan tentang Nabi Allah Isa. Yang harus diyakini pula dalam hadis ini adalah wal jannata haqqun wan nara haq dan bahwasanya jannah itu adalah hak benar. Ada. Begitu pula an Benar adanya. Nah, dan keduanya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bahwasanya al-jannah wan nar tidak berakhir akan terus berlanjut sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala nah ini yang harus diyakini barang siapa yang meyakini selain daripada ini maka dia telah sesat dan menyesatkan umat nah barang siapa yang meyakini selain daripada keyakinan ini bahwa dia telah sesat dan menyesatkan. Kenapa? Ada juga sebuah buku ditulis dan telah diadakan seminar-seminar dan acara bedah buku di beberapa daerah ditulis oleh seorang insinyur teknik nuklir dari Universitas Gajah Mada ya yang sampai pada kesimpulan bahwa jannah dan nar itu tidak kekal. Jannah dan nar itu tidak kekal. Nah, Bagaimana bisanya? Ya disebutkan bahwa jannah dan nar itu terbentuk dari energi ya. yang tersusun dari atom-atom ini itu, yang semuanya itu ada masanya akan selesai. Nah, akan selesai. Nah, api yang membakar di dalam anar dan neraka itu pun juga dari energi dan dan energi pun akan berakhir. Nah, jadi membahas perkara agama membahas urusan akhirat bahkan dengan apa yang dia pelajari dari sekolahnya dari teknik nuklir. Subhanallah. Teknik nuklir mau bicara tentang din. Berani betul. Ya, yang ujungnya sampai pada kesimpulan yang menyesatkan. Dengan judul bukunya ternyata akhirat tidak kekal. Ada seorang awam, awam subhanallah, awam tapi pakai fitrah. Ketika mendengar judul ini, lah, dan nanti habis ke jannah mau kemana lagi kita terus? Bingung deh. Kalau sudah selesai jannah kemana lagi nanti kita? Dengan keawamannya menjawab seperti itu. Subhanallah Allah dengan tegas menyatakan di Al-Quran Khalidina fiha mereka kekal di sana baik ahlu jannah akan dikekalkan oleh Allah di jannah tidak ada kematian setelah itu dan ahli nar yang telah diputuskan oleh Allah sebagai penghuni an-nar selama-lamanya kekal dan tidak akan berakhir dengan keputusan dan hikmah, keadilan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, teknik nuklir bicara tentang din. Ya, hasilnya seperti ini. Subhanallah ya ikhwan. Sekarang Anda mau tanya. Dalam urusan keduniaan aja. Kalau orang yang bukan di bidangnya ikut campur, bisa hancur kan? Kan bisa hancur. Sok mau membahas Orang sakit pulang dari dokter dikasih resep oleh dokter. Lah diperiksa kencingnya ini, oh ini orang kena levernya ini ya. Dilihat sama dokter. Oh darahnya begini gini gini. Berarti dia harus minum obat tulis. Tulis resep ini minum obat ini sehari tiga kali selama sepuluh hari. Obat ini sehari dua kali selama lima hari. Kemudian datang insinyur teknik sipil lihat. Kebetulan ponaannya lihat, ah, paman, oh iya, oh iya bapak liver nih katanya. Tapi gini paman ya, ini yang tiga kali sehari sepuluh hari ahsannya lima belas hari ini. Nah, lima belas hari tulis sama dia lima belas hari. Terus yang ini yang sehari dua kali ini ini mestinya sehari tiga kali ditulis tiga ratus miligram mestinya enam ratus miligram ini Pak. Biar mantap bikinnya ya. Lah teknik sipil urusannya ngurus besi, beton, berapa kekuatan kerangka bangunan, mestinya ikut campur. Nah, Kira-kira kalau datang ke apotek senior teknik sipil ini walaupun sudah tinggi derajatnya datang anu maaf ini tambah ya. Yang ini tambah, yang ini jadikan 600 mg. Kira-kira apotek nerima enggak? Ini urusan dunia. Nah, urusan dunia aja seperti ini bisa kacau kalau ikut campur bukan bagiannya. Apalagi urusan akhirat teknik nuklir mau bicara tentang urusan din, urusan Islam, urusan jannah nar. Nah, Kenapa katanya doa kok di Ka'bah itu lebih dikabulkan? Doa di Ka'bah lebih dikabulkan nggak dibanding di masjid ini? Betul, nggak ada yang mengingkari ini. Kenapa? Karena Ka'bah itu kan dipawafin oleh umat. Pawaf kan? Iya. Berjuta-juta umat. Ka'bah itu tidak pernah sedetik pun kosong dari orang tawaf sampai hari ini. Yang umroh, yang ini, terus Ka'bah itu. Kenapa doa di sana lebih dikabulkan? Antum masih ingat adanya teori apa waktu belajar fisika gitu? Ah, tangan kanan ya. Ah, jadi kalau ada besi kemudian dililit dengan tembaga atau apa, nanti dia akan melahirkan arus listrik atau arus yang mengarah ke ke atas. Diitarin dengan itaran berlawanan dengan arum, arah, arah uh, jarum jam, maka dia akan mengeluarkan energi yang arahnya ke atas. Jadi doa di Ka'bah itu karena adanya orang tawaf. Ya, maka dia cepat naik ke atas. Nah, barakallahu fikum. Cepat naik ke atas. Subhanallah. Nah. Jadi hati-hati ya ikhwan. Kalau ada orang yang bodoh, bodohin gitu, bukan bodoh ya, bodohin. Berarti kalau gitu harus ada Ka'bah lain yang putarannya berbeda supaya doanya cepat turun. Dan tadi naik, supaya turun, arusnya ke bawah. Akhirnya jadi teknologi akhirnya doa. Barakallahu fikum. Jadi hakada ya ikhwan manusia ini ya urusan din dicampur aduk. Nah, Allah musta'an. Maka ahli sunnah dan kaum muslimin secara umum harus meyakini bahwa jannah itu adalah hak Allah telah ciptakan dan Allah telah sediakan di dalam jannah segala kenikmatan yang Rasulullah sebutkan Inna Allah adalil muttaqina fil jannah ma la ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar Sesungguhnya Allah telah menyiapkan bagi orang-orang yang muttaqin di jannah nanti kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah disaksikan oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan kenikmatan yang tidak pernah terhayalkan terbetik di hati manusia. Kita wajib mengimani ini semuanya bahwa jannah itu benar adanya. Nah, dan juga annar benar adanya. Kemudian adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal Barang siapa yang berkeyakinan ini semua. Apa itu semua? Yang kita sebutkan sejak awal dari hadis Ubadah bin Samit. Nah, yang pertama itu apa ya ulum? Sebenarnya bisa jawab cuma kaget ya. Tapi lainnya barakallahu fikum. Antum? Hmm. Bahasanya Muhammad apa? La la Allah barik fi, bukan. Bahwasanya Isa di sini terkena badan sensor, barakallahu fik. Naam, uh, Siddiq. Bahwa nah man syahida alla ilaha illallah dahula syarikalah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Naam, yang ketiga muslimin. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh. Nah, berikutnya uh, iman. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Berikutnya ya Fatani. Wa ruhun minhu. Berikutnya ya Naib. Hah? Al jannatu haqqun wan nara haqqun. Nah, ahsan. Semua perkara ini. Barang siapa yang bersaksi dengan ini beriman, berucap dengan lisannya, yakin dengan hatinya, beramal dengan konsekuensi, konsekuensi apa yang dia telah saksikan. Ya, dalam syahadahnya tersebut, maka barakallahu fikum Rasulullah menyatakan adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Pasti Allah akan masukkan dia ke dalam al-jannah bukan surga ya dimasukkan ke mana ke eh, al jannah kalau surga itu nirwana nah kalau al jannah sendiri punyanya muslimin kalau surga punyanya orang Buddha siapa yang ingin masuk surga nggak ada alhamdulillah Hah, mana siapa Ibrahim Ibrahim bin Ivan. nah Nggak ada kita nggak mau masuk surga. Anas, Anas, Mau masuk surga? Oh, mau ya. <laughs> Barakallahu fiik. Nah, jadi eh, kita nggak mau masuk surga, kita maunya masuk mana? Al jannah. Nah, maka Allah masukkan dia kepada al jannah sesuai dengan tingkatan amalan masing-masing, sesuai dengan tingkatan amalan dia. Nah, maka Penting pasti. Di sini bentuk keutamaan tauhidnya, kepastian dia akan masuk jannah. Nah, kepastian dia akan selamat dari kekekalan di jahanam dan pasti akan masuk jannah sesuai dengan tingkatan amalan yang dia lakukan. Wallahu a'lam bisawab. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. pertanyaan tentang orang kafir zimmi. Nah, atau musta'man. Nah, musta'man beda dengan zimmi. Tapi yang jelas tentang kafir zimmi adalah orang kafir yang hidup minoritas di tengah kaum muslimin di bawah jaminan perlindungan dari negara Islam atau dari pemerintah untuk tidak diganggu jiwanya, hartanya dan harga dirinya ya dengan membayar jizyah dengan membayar jizyah nah kepada pemerintah Islam membayar jizyah kepada mereka ini uh, definisi kafir zimmi nah dan barakallahu fikum uh, <clears throat> berbeda pendapat para ulama apakah semua orang kafir bisa menjadi zimmi ataukah tidak yang kemudian diambil dari mereka jizyah Apakah khusus yang boleh untuk diambil dari mereka jizya sehingga mereka menjadi kafir zimmi di bawah zimmah, di bawah jaminan perlindungan? Apakah khusus Yahudi dan Nasoro saja? Ahli kitab sehingga musyrikin dan majusi dan Buddha, Hindu dan yang lainnya tidak bisa akhirnya tidak tidak boleh kecuali hanya Islam saja nggak boleh bayar jizya. nah masuk Islam atau perangin ya ini maksudnya kalau Yahudi dan Nasara sepakat para ulama boleh menjadi zimmi ya, dengan membayar apa? jizyah. Nah, sementara musyrikin, majus dan yang lainnya masih terjadi khilaf. Nah, mana yang lebih kuat? Ini pembahasannya di Kitabul Jihad. Uh, insyaallah taala kita bahas pada kesempatan yang lainnya wallahu alam kapan. Dong kajiannya seminggu sekali. Kan ya? Kapan nyampe nya ke bab pembahasan itu? Jauh sekali masih. Nah, makanya ya ikhwan, kira-kira masih nggak sempat untuk para pemuda itu hanya dibimbing dan dididik bagaimana cara berdemo. Sibuk, disibukkan dengan kenaikan BBM, kenaikan gula, kenaikan harga transportasi, diajari masyarakat untuk men selalu menuntut haknya, Katanya dengan alasan untuk menjadikan rakyat ini mengerti tentang hak-haknya yang diambil dan dirampas oleh penguasa. Kemudian masyarakat ini mau dan berkemauan untuk meminta, menuntut haknya. Nah kapan mereka mau belajar tauhid yang betul? Ini baru satu jilid dari tiga jilid. Nah, sudah berapa lama kita belajar? Belum lagi kita tauhid yang lainnya, belum fikih, belum belum yang lainnya. Kapan kita mau belajar? Apa masih sempat kita seperti itu? Nah, bicaranya tentang daulah Islamia, daulah Islamia, daulah Islamia, tapi nggak ngerti dengan apa daulah Islamia mau diberdirikan. Kayak orang bangun rumah, bangun rumah, ayo bangun rumah, tapi nggak ngerti pakai apa bangun rumah, pakai batu bata, wala pakai cemblem, nggak ngerti. Fondasinya pakai apa ya asih. Nah, penting bangun rumah dengan gedung tingkat sebanyak lima tingkat atau enam tingkat, pondasinya pakai pondasi warteg. Tahu warteg? Warung Tegal itu lah. Yang di Jakarta pakai triplek, ya. Ya ambro ya akhi. Inti lama-lama capek menghibau umat, mengarahkan umat untuk membangun daulah Islaminya dengan tingkatan bangunan lima tingkat, ternyata pondasinya pakai kerupuk. Ya hancur umat akhirnya kecewa umat. Jangan seperti itu. Kalau mau bangun yang benar dengan cara yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, lah hanya kondisi umat. Kembali pada pertanyaan ini, apa pertanyaan tentang orang kafir dini. Pertanyaan yang sangat luas. Tadi anak sebutkan sepotong aja tentang pembahasan kafir dini. Sepotong aja. Sudah berapa menit anak jawab? 6 menit kurang lebih. Sepotong aja. Lalu gimana dengan pembahasan yang lainnya? Kafir dimi adalah kalau memang dia dimi tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangin kecuali dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh waliul amr. Tidak boleh diganggu. Bahkan Rasulullah mengancam, "Man qatala dimian lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir dimi, maka dia tidak akan mencium baunya atau aromanya jannah. Subhanallah. Jadi nggak sembarangan setiap orang kafir diperangin. Ilmiah. Islam adalah agama yang ilmiah, bukan agama yang emosional. Nah, diatur, dibahas oleh para ulama. Ketentuan-ketentuan tersebut. Bayangkan Rasulullah dengan tegas menyatakan, Man zimmiyan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir zimmi, kafir loh. Bukan uh, kafir ini. Ya. Tapi dia zimmi, maka dia tidak akan mencium aromanya al-jannah. Padahal kata Rasulullah, wa inna rihaha latujadu min masirati kada wa kada. Yang mana aromanya jannah itu tercium dari jalan yang atau jarak yang jauh sekali. Nah, aromanya. Antum seneng nggak uh, aromanya minyak wangi khaliji itu? Misik? Hah? Kalau antum sekarang ada yang pakai khaliji di ujung sana, mungkin saya nggak kecium baunya. Walaupun tadi sudah disokkan. Ya, disokkan ke badan, duduk di situ nggak kecium sampai sini. Nah, Anda yakin itu. Kalau mau nyoba-nyoba satu sok, coba. Son. Nah, nggak kecium sampai sini. Bayangkan aromanya jannah. Aromanya fawakih, buah-buahan yang ada di jannah. Aromanya hurun lain, Ya, wanita-wanita jannah. Dan yang lainnya yang berada di jannah itu tercium dengan jarak yang jauh sekali disebutkan dalam riwayat lain perjalanan 40 tahun. 40 tahun kemana ya, sih Nah, barakallahu fikum. Jadi, hada yang membunuh seorang kafir demi nggak mencium, apalagi mau mendekat. Nah, mencium aja enggak. Jadi ancaman yang sangat luar biasa ini. Maka tentang permasalahan ini luas sekali tentang kafir zimmi ini yang bisa ana jawab wallahu taala alam bisawab mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu nafi ilmu yang bermanfaat wasallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin